ini rukyah itu adalah mantra-mantra dan jampi-jampi. Bacaan-bacaan, nanti ada keterangan, ada rukyah yang dilarang, ada rukyah yang diperbolehkan. Kalau at-tamaim itu adalah jamak dari tamimah. Kalau bahasa kita itu jimat. Kalau jimat ini sama sekali tidak ada perkecualian. Semuanya dilarang. Dan insya Allah kita bahas pada malam hari ini tentang masalah ini. Mudah-mudahan lengkap dan waktunya cukup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat nomor 17. Wa in yamsassallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yamsaska bi khairin fa ala kulli shayin qadir. Al-An'am 17 Kalau Allah hendak menimpakan kepadamu kemadaratan, bahaya, bencana, maka tidak ada yang sanggup menyingkapnya kecuali Allah. Dan apabila Allah memberikan kepadamu kebaikan, maka Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini jelas dan ayat ini adalah akidah. Kalau kita amalkan ayat ini hidup kita tenang, tentram dan damai. Bahwasanya abdur wa wan Allah. Yang bisa memberikan mazharat atau menolak mazharat hanya Allah, yang bisa memberi manfaat hanya Allah saja. Ayat-ayat model ini di Al-Qur'an sangat banyak. Di antaranya pula di dalam surat Yunus ayat nomor 107 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم Dan jika Allah hendak menimpakan kepadamu madarat maka tidak ada yang sanggup menyingkapnya kecuali Dia Dan apabila Allah hendak memberikan kepadamu kebaikan, maka tidak ada yang sanggup menolak karunia-Nya. Dia memberikan kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya dan dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau Allah menimpakan keburukan kepada satu orang, tidak ada yang sanggup menolong orang itu, bantu orang itu menghilangkan keburukan itu kecuali Allah saja. Kalau Allah hendak memberikan kepada kita kebaikan, tidak ada yang sanggup menolak kebaikan dari Allah, karunia Allah. Ini semua adalah akidah. Ini akidah. Dan ini selalu kita baca di dalam sholat kita. Termasuk juga di dalam surat Az-Zumar ayat 38. Qul afara'aitum ما تدعون من دون الله إن أراتني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أراتني برحمة hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Az-Zumar 38. Katakanlah beritahukan kepadaku tentang sesembahan-sesembahan yang kamu sembah selain Allah itu. jika Allah hendak menimpakan kepadaku suatu keburukan, madarat. Apakah mereka yang selain Allah itu mampu menyingkapnya, menghilangkannya? Atau jika Allah menginginkan untukku satu rahmat, memberikan kepadaku rahmat, sehat, walafiat, sejahtera. Apakah mereka sanggup menahan rahmat Allah untuk tidak sampai kepadaku? Maka katakanlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbi Allah. Para ulama mengatakan sungguh sangat celaka orang yang Abu Jahal dan Abu Lahab lebih ngerti la ilaha illallah dari mereka. Abu Jahal dan Abu Lahab itu faham la ilaha illallah, ngerti betul la ilaha illallah. Karena itu mereka tidak mau mengucapkan, nggak mau mengucapkan. Soalnya mereka faham kalau aku mengucapkan Konsekuensinya banyak. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Syirik ditinggalkan semuanya. Mereka tidak mau. Mereka lebih suka dengan kesyirikan. Karena itu sangat parah, sangat tragis, sangat ironis. Orang Islam mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia tidak tahu apa itu konsekuensi daripada la ilaha illallah. Dan alangkah banyaknya yang seperti ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 106 Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tiadalah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka juga berbuat syirik. Jadi mereka beriman tapi sekaligus juga mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin. Orang-orang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Berarti buahnya orang beriman mencampur imannya dengan syirik. Amat sangat banyak. Mengenai jimat, kita bahas masalah jimat dulu. Ada riwayat diriwayatkan melalui jalan sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu al-Juhani waktu itu datang sepuluh orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau. Baiat sumpah setia kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam membaiat sembilan orang dan beliau tidak mau membaiat satu orang. Dibaiat sembilan, tinggal satu. Rasulullah tidak mau membaiat orang satu ini. Lalu beliau ditanya, ya Rasulullah, bayata tis'atan wa tarakta hadha. Ya Rasulullah, anda membaiat sembilan orang dan Anda tidak mau membayar orang ini. Kenapa? Qala inna alaihi tamimah. Karena dia punya jimat. Dia memakai jimat. Lalu oleh Rasulullah SAW dimasukkan tangannya dalam tubuh orang itu, diambil jimatnya, dipotong-potong oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau membaiatnya. Lalu beliau mengucapkan, "Man 'allaqa tamimatan fakat ashrok. Orang yang menggantungkan jimat berarti dia telah syirik. Bayangkan prinsip ya. Rasulullah SAW tidak mau membayar orang itu selama dia masih memakai jimat. Setelah jimatnya dipotong-potong, dihancurkan, dimusnahkan, baru beliau mau membayar orang itu. Demikian pula Rasulullah SAW pernah melihat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Beliau pernah melihat seorang yang memakai halakoh min sufrin, gelang dari kuningan. Dari kuningan. Lalu beliau bertanya, "Mahadihi, apa-apaan kamu ini? Buat apa ini?" Qala minal wahina, untuk menghilangkan penyakit atau menangkal penyakit. Pakai jimat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inzi'ha." fa innaha la tazituka illa wahnan. Lemas. Inziha itu kata-kata keras ya. Al-jadbu bikuwah. Jadi inziha itu istilahnya begini. Keluarkan dengan al-jadbu bikuwah. Tarik langsung. Keluarkan. Keluarkan sekarang juga gelang gelangmu itu. Karena tidak menambahmu kecuali hina. Kalau kamu pakai itu, kamu tambah hina, tambah sakit kamu, tambah lemah kamu. Fa innaka law mutta atau law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Karena kamu kalau mati masih memakai jimat, masih punya jimat, kamu tidak akan untung selama-lamanya. kata mati dalam keadaan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting sekali. Sekarang ini banyak ya orang pakai kalung itu yang warna putih-putih itu. Apa dari apa itu? batu giok ya. Batu giok ya. lo pakai gelang, katanya untuk mengobati ini itu macam-macam. Itulah jimat yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu Itu jimat namanya. Karena sebagaimana yang kemarin sempat kita bahas hari Jumat, dalam masalah ini ada tiga rumus. Kalau kita amalkan tiga rumus itu, insya Allah kita selamat dari syirik dalam bab ini. Tiga rumus. Rumus yang pertama, kita tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab. Kecuali sesuatu yang benar-benar diakui oleh syariat sebagai sebab. Dan terbukti mujarab dia memang sebagai sebab. Dan tidak berentangan dengan syariat. Jadi sebab itu adalah sebab yang syar'i. Yang mujarab terbukti dan tidak melanggar syar'i. Itu yang pertama. Yang kedua, hati kita tetap bergantung kepada Allah walaupun kita melakukan sebab yang syar'i itu. Yang ketiga, sebesar apapun, sehebat apapun sebab itu, maka tetap tergantung oleh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami tiga ini, kita tidak akan terjerumus dalam syirik dalam bab ini. Yang pertama-tama, kita tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab, kecuali yang benar-benar diakui oleh syariat sebagai sebab. Atau terbukti memang dia adalah sebab dan tidak melanggar syariat. Contohnya seperti berobat ke dokter, itu syar'i atau minum obat itu terbukti bisa menyembuhkan dan itu ada sebab yang syar'i dengan izin Allah tentu saja. Demikian pula minum jamu atau mungkin juga memakai remason. Itu terasa khasiatnya, terasa khasiatnya dan tidak melanggar syariat atau memakai koyuk, pakai koyuk. Karena ketika saya nerangkan masalah jimat tidak boleh ya. Lah pakai koyuk itu lah kok boleh? Lain Pak, koyok oh, dengan jimat Pak. Yang syar'i, koyok itu memang boleh, sebab yang syar'i. Lalu nyata hasilnya, hangatnya terasa. Temasan itu. Iya, berarti itu. itu syar'i, terbukti dan syar'i tidak melanggar. Nah, kalau jimat, nah itu pertama-tama enggak syar'i. Enggak syar'i dilarang oleh syariat. Islam datang yang berantas itu, berantas itu. Tauhid la ilaha illallah menuju kepada Allah saja, tidak syirik tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu sangat penting tiga rumus itu dan insya Allah kita akan selamat dari syirik dalam bab ini kalau kita benar-benar memahami tiga rumus itu. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita lihat tadi Rasulullah memotong-motong jimat, menyuruh melepas jimat, ini adalah mengingkari kemungkaran terutama dalam bab syirik. Bab asyirkiyah mengingkari kemungkaran-kemungkaran terutama dalam bab syirik. Ini yang aneh. Tapi nyata kalau ada orang zina ribut. Ada orang telanjang ribut, itu bagus. Sehingga ada undang-undang anti pornografi. Kemudian ada orang minum homer ribut. Ada orang berjudi ribut dan macam-macam. Tapi ada orang tidak ada undang-undang anti syirik. Tidak ada. Di mana-mana syirik akbar. Tidak ada ribut. Padahal ini adalah kemungkaran. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwala adalah syirik. Rukyah itu bacaan-bacaan, mantra-mantra, jampi-jampi. Nanti ada perkecualian, selama enggak ada siriknya boleh. Kalau tamimah itu jimat, kalau tiwalah, tiwalah itu istilah masyarakat umumnya itu pel. Kalau istilahnya orang-orang pesantren, mahabbah. Jadi amalan-amalan tertentu untuk menjadikan perempuan cinta kepada laki-laki perempuan. Suami istri saja mengamalkan pelet atau mahabbah ini tidak boleh. Suami istri saja tidak boleh. Apalagi itu adalah syirik. Kan banyak ya pelet ya. Bahkan yang diajarkan pelet namanya mahabbah. Sebenarnya bahasa syar'inya itu mahabbah. Ya, seakan-akan bahasa syar'i mahabbah. Baca apa, baca ini, baca itu. Bacaannya tidak saya ajarkan ya. Ada bacaannya tuh, baca ayat ini sambil bawa apa? Mau merica, piringin pun mericanya sampai mericanya pecah, macam-macam. Itu syirik. Syirik. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seorang sahabat untuk mengumumkan mengumumkan isi pengumuman itu adalah la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa kuti'at. Jangan ada di leher onta kalung dari tali busur panah atau kalung apa saja melainkan harus diputuskan. Jadi mereka biasa kalau punya onta ya, punya kendaraan kasih kalung. Kalung itu sebagai jimat supaya onta ini selamat, tidak kena mata orang, supaya tidak kena bencana dan macam-macam. Ada nah, kalanya kalung itu dari tali busur panah atau jimat-jimat yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus dirobek Dirobek-robek, dirusak. Ini juga ada di kendaraan-kendaraan. Baru beli mobil, kasih jimat, gantung kenapa jimatnya. Kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirusak jimatnya. Ini karena mengingkari kemungkaran-kemungkaran dalam hal kesyirikan. Kemudian juga beliau Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat. Kata beliau, Ya Ruwaifi' al hayata satatuluka Wahai Ruwaifi' hidupanmu akan panjang peninggal meninggalku. Ini adalah mukjizat Rasulullah SAW. Rasulullah oleh Allah diberitahu, Wahai Ruwaifi' Nanti setelah aku mati, kamu hidup masih lama, umurmu panjang. Ternyata benar Ruwaisa ini umurnya panjang sekali. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa nasa anna man 'aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi idabatin au 'admin fa Muhammadan minhu." Umumkan kepada manusia bahwa orang yang menggelung, menggelung apa namanya? menggelung jenggotnya. Jenggotnya digelung, dikelasang jenggotnya. Atau orang yang memakai kalung dari tali busur panah. Pakai jimat maksudnya. Atau orang yang bersuci dengan kotoran hewan atau tulangnya hewan. Maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari orang itu. Ini adalah ancaman yang sangat keras. Pertama-tama adalah orang yang menggelung jenggotnya. Digelung ya jenggotnya ya. Dikelabang. Itu haram. Digelung. Untuk biasa, untuk sombong atau untuk yang lainnya. Jadi jenggotnya itu di belakang. Ada apa tidak seperti ini? Ada, ada. Itu haram hukumnya. Jenggotnya digelung. Atau memakai tali busur panah, pakai jimat. Atau bersuci dengan kotoran hewan atau tulangnya hewan. Disebutkan dalam hadis yang lainnya karena itu makanannya jin. Atau karena itu tidak bisa membersihkan maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari orang itu. Jadi berarti pakai jimat adalah dosa besar, bahkan termasuk dosa syirik. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, wa man ta'ala wada'atan fala wada'allahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan jimat untuk mencari ketenangan, semoga Allah tidak memberinya ketenangan. Barang siapa yang pakai jimat untuk melancarkan urusannya, semoga Allah tidak melancarkan urusannya. Mari kita lihat di sini. Ini adalah doa Rasulullah SAW Rasulullah mendoakan kebalikan dari maksud orang yang pakai jimat. Didoakan kebalikannya. Istilahnya biar kapok karena kamu syirik, mudah-mudahan kamu kena yang buruk-buruk. Jadi istilahnya kalau orang pakai jimat, tujuannya kepingin sembuh, maka doanya semoga kamu tambah sakit, tidak sembuh-sembuh. Kalau orang pakai jimat supaya dagangannya laris, semoga daganganmu tidak laris, bangkrut. Kalau orang pakai jimat supaya dia pangkatnya naik, semoga pangkatmu tidak naik, bahkan kamu dipecat dari kerjaanmu. Terus seperti itu, didoakan kebalikan daripada maksudnya. Ini penting, ini mengingkari kesirikan-kesirikan yang mana Islam adalah agama tauhid. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allafa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka dia akan diserahkan oleh Allah kepada sesuatu itu, tergantung. Hadis ini ya, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, pendek tapi maknanya mendalam. Kalau kita menggantungkan diri kita atau hati kita kepada sesuatu, maka kita benar-benar akan tergantung kepada sesuatu itu. Nah ini. Jadi kalau kita tergantung kepada orang, maka kita benar-benar akan ada ketergantungan kepada orang itu, kecewa. Atau orang biasa minum obat, ada ketergantungan dengan obat, maka dia benar-benar tergantung obat itu, susah hidupnya. Termasuk juga tergantung kepada jimat. Karena itu ketergantungan yang paling baik adalah tergantung kepada siapa? Tergantung kepada Allah, paling enak. Bahagia, sukses dunia akhirat. Tergantung kepada selain Allah itu tidak enak, rugi, capek, payah, dikecewakan, menyesal, keburukannya banyak. Tergantung kepada Allah, sukses, bahagia, lancar urusannya dan macam-macam kebaikan didapatkan. Dan ini benar-benar mujarab, ini benar-benar terbukti. Termasuk juga tergantung kepada rokok. Yang kata seorang penyair, Tuhan sembilan sendi. Ada seorang penyair ya, dia nulis puisi judulnya Tuhan sembilan sendi. Taufik Ismail. Beliau itu putra dari Bofar Ismail kalau tidak salah ya. Beliau nulis puisi judulnya Tuhan 9 cm. Maksudnya adalah rokok. Wadah apapun solusinya adalah rokok. Bingung-bingung, sumpek-sumpek. Langsung Tuhannya dipanggil. Dibakar Tuhannya. Apapun langsung rokok. Sehingga sebagian mengatakan orang yang kecanduan rokok itu musyrik. Musyrik. Kenapa? Karena dia telah menuhankan rokok. Kalau ada masalah bukan kembali kepada Allah, ada masalah kembali kepada Tuhan sembilan candi pada rokoknya. Tergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu beliau pernah suatu ketika melihat satu orang memakai jimat karena sakit humma. Humma ya, sakit panas. Pakai jimat untuk menyembuhkan. Lalu oleh sahabat Hudzaifah dipotong jimat itu, diingkari, dirusak jimatnya. Kemudian sahabat Hudzaifah membacakan firman Allah di dalam surat Yusuf 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tiadalah kebanyakan dari mereka itu beriman kepada Allah melainkan mereka juga syirik. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, sahabat Hudzaifah tanya kepada orang itu, "Apa ini? Buat apa ini?" Qala syai'un ruqya untuk mengobati aku. Lalu sahabat Hudzaifah dipotong-potong. Kemudian sahabat Hudzaifah mengatakan, "Lau mutta atau lau mitta wahya alai ma sallaitu alai." Kalau kamu mati masih punya jimat, aku tidak akan menyolati jenazahmu. Subhanallah ya. Ini pengingkaran ini keras. Kalau kamu mati masih pakai jimat, punya jimat, aku tidak akan menyolati jenazahmu. Karena mati dalam keadaan syirik. Ada benih-benih kesyirikan di dalam dirinya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 ribu itu diantara sifat mereka adalah la yastarkun, tidak minta diruqyah. Ya. Mengenai jimat tadi telah disebutkan dalilnya banyak dan panjang lebar dan jimat ini tidak ada perkecualiannya. Tidak ada perkecualian. Pokoknya jimat dibawa atau digantung itu adalah terlarang. Tidak ada perkecualian. Bagaimana kalau jimatnya itu dari Al-Quran? Ayat-ayat Al-Quran, boleh apa tidak? Ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan salafus soleh. Sebagian mengatakan kalau ayat Al-Quran boleh. Sebagian mengatakan tetap tidak boleh. Yang mengatakan boleh dalil-dalilnya itu adalah bahwa Al-Qur'an itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa Quran adalah obat. Atau juga yang mengatakan boleh itu berdalil dengan riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin Aus. Ketika itu Rasulullah sallallahu mengajarkan untuk dibacakan ayat Bismillah bi kalimatillahi tammati min ghadabih wa syarri ibadih wa min hamazati syayatin wa an Ini riwayatnya dari Rasulullah sahih. Tapi untuk dibaca. Untuk dibaca. Lalu sahabat Abdullah bin Amr bin As disebutkan dalam riwayat kalau orang sudah mengerti, paham, dianjurkan untuk kalau anak kecil yang belum bisa baca maka dituliskan lalu digembolkan anak itu digembolkan untuk jimat tapi riwayat ini dhaif tidak sahih riwayatnya tidak sahih tidak bisa dijadikan hujah apalagi dalam akidah dalam tauhid harus sahih Sementara yang mengatakan tidak boleh, walaupun ayat Quran untuk dibawa-bawa sebagai jimat tak boleh, ini lebih kuat dasarnya. Kenapa? Karena larangan dari Rasulullah bersifat umum dan tidak ada perkecualian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memperkecualikan. Kalau Al-Quran boleh, tidak ada. Umum, jimat tidak boleh, titik. Sehingga pendapat yang benar, yang kuat adalah semua jimat dilarang. Walaupun dari ayat Al-Quran untuk dibawa-bawa kemana-mana, untuk jimat loh ya, itu dilarang. Ada empat alasan. Alasan yang pertama keumuman larangan jimat dan tidak ada perkecualian. Kecuali Quran tidak ada, umum dilarang semuanya. Yang kedua, karena kalau orang nanti membawa ayat Al-Qur'an untuk jimat, maka dia akan membawanya juga ke tempat-tempat yang kotor, kamar mandi dan yang lainnya sehingga melecehkan Al-Qur'an. Yang ketiga, ini untuk satu dari a. nutup pintu ke arah syirik. Karena kan dibolehkan Al-Qur'an, nah tambah merembet, merembet, melebar, melebar sampai yang lainnya pun nanti boleh. Karena sudah tutup pintu rapat-rapat. Hatta Al-Qur'an tidak boleh titik tutup pintu rapat. Ini kaidah yang sangat penting. Dalam ilmu usul fikih namanya kaidah sadud dara'i', nutup pintu rapat-rapat ke arah yang haram, ke arah syirik. Kemudian yang keempat, alasan yang terakhir yang keempat. Terbukti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meruqyah. Tapi Rasulullah tidak pernah memakai jimat, tidak pernah mengajarkan jimat. Enggak ada mana riwayatnya. Kalau toh ada yang membawakan riwayat, nggak ada yang sahih semuanya itu tentang jimat, baik dari Al-Qur'an ataupun yang lain. Jadi pendapat yang benar seperti itu. Al-Quran dibaca, dibaca, diamalkan untuk obat boleh rukyah namanya. Nanti kita bahas masalah rukyah, mantra-mantra, jampi-jampi. Itu tentang jimat. Apalagi juga ada salah seorang salafus soleh yang bernama Ibrahim An-Naqai rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha minal Qur'an wa min ghairil Quran. Mereka para salafus saleh membenci semua bentuk jimat baik dari Al-Qur'an atau selain Al-Qur'an. Ini yang mengatakan Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in yang dikenal dengan mufti ahli Kufah. Muftinya penduduk Kufah dan beliau termasuk min kibaril fuqaha termasuk ulama ahli fikih yang besar. Kata beliau, mereka para salafus saleh membenci semua bentuk jimat, baik dari Al-Quran atau selain Al-Quran. Dah jelas, jelas sekali. Jadi kalau ada orang membolehkan ini itu, ya kita bawa ke sini. Mana dalilnya? Mana enggak ada. Semuanya enggak ada. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau rukyah rukyah, bacaan, mantra-mantra, jampi-jampi. Mengenai rukyah, para ulama mengatakan rukyah itu boleh. Kalau terkumpul di dalam rukyah itu beberapa syarat. Menurut Imam As-Suyuti rahimahullahu taala ada tiga syarat yang menjadikan rukyah itu diperbolehkan. Jadi rukyah itu mantra-mantra ya, jambi-jambi, bacaan-bacaan. Qala Suyuti ajma'al ulama ala jawazi ruqa' inda jatima'i thalathati syurut. Para ulama telah berijma, berkonsensus, bersepakat Rukyah itu boleh kalau terkumpul di dalamnya tiga syarat. Yang pertama-tama antakuna min kalamillah wa bi asma'ihi wa sifatihi. Hendaklah rukyah itu dari firman Allah, ayat-ayat Al-Qur'an, atau berisi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa bil lisanil arabi wa ma yu'raf ma'nahu min ghairihi. Dengan bahasa Arab atau bahasa lain tapi yang jelas maknanya. Jadi doa-doa boleh, doa-doa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Yang penting maknanya jelas, nggak ada mengandung unsur syirik dan penyimpangan lainnya. Kemudian yang ketiga, wa an ya'taqida anna ar-ruqyata la tu'athiru bi dzatiha bal bi taqdirillah taala. Yaitu berkeyakinan bahwa ruqyah tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya tapi kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebab saja dan sebab yang syar'i yang dibolehkan. Itu ruqyah. Jadi ayat Quran, baca ayat kursi, boleh silahkan. Ruqyah bagus atau juga doa-doa dari hadis Allahumma rabbana tadzil dan yang lainnya boleh atau juga doa-doa bahasa Indonesia boleh yang penting jelas maknanya tidak ada penyimpangan di dalamnya karena banyak kan mantra-mantra yang nyimpang bahkan banyak juga mantra-mantra bahasa Arab tapi nyimpang seperti itu itu tentang ruqyah apalagi juga terbukti pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa rukyah yang dilakukan dan Rasulullah menyetujuinya. Di antaranya rukyah yang dilakukan oleh seorang sahabat kepada seorang kepala desa. Ada kepala desa disengat kala jengking. Sengat kala jengking kan sakit ya, sakit badan. Kemudian ada seorang sahabat yang membacakan Al-Fatihah saja kepada kepala desa itu dan subhanallah langsung sembuh langsung sembuh. Ketika Rasulullah sedang tahu, beliau mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Kamu tahu dari mana bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah, mantra-mantra, jambi-jambi. Jadi Fatihah ruqyah dibacakan. Itu hadisnya sahih Bukhari Muslim. Kemudian juga Rasulullah SAW juga mengajarkan ruqyah ketika seorang terluka ini juga bagus ya rupiah ini ya. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari Muslim melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idastakal insan aw kanat bihi qurhah aw jurh qala bi usbu'ihi hakaza wa wada'a Sufyan sabbabatahu fil ardh thumma rafa'aha wa qala Bismillah turbatu ardina birihati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang sakit terluka ya, terluka badannya atau beliau sendiri yang terluka maka beliau itu menempelkan jarinya ke bumi kemudian diangkat ditempelkan kepada luka itu sambil beliau membaca bismillah. Turbatu ardina bi ba'dina yushfa saqimuna fi idzni rabbina. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sebelum ditempelkan ke bumi dimasukkan di mulutnya dulu. Jadi kasih apa namanya? air ludahnya ya. Nah ini kan basah kan? Lalu tempelkan ke bumi. Ya kan? Lalu tempelkan di tempat yang sakit. Artinya bismillah dengan nama Allah turbatu ardina. Tanah dari bumi kami biriqati ba'dina dengan air ludah sebagian dari kami yushfa saqimuna. Orang yang sakit di antara kami disembuhkan biizni rabbina dengan izin Tuhan kami. Dan subhanallah ini mujarab. Coba kalau ada luka atau apa, coba aja. Ya, gini kan, tempelkan ke sana, Lalu tempelkan ke tempat yang sakit baca doa ini. Mujarab, sembuh penyakitnya. Bi'idni Rabbina, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah telah mengobati orang yang kena ain, penyakit ain, kena mata orang. Mata hasud ya, hasad. Sehingga menyebabkan yang terkena itu sakit atau yang lainnya. Beliau Rasulullah juga pernah ketika sakit oleh malaikat Jibril didoakan. Didoakan doanya berbunyi Bismillah arqib Min kulli syai'in yu'di wa min syarri kulli nafasin Awa'inin 'ainin hasidin. Allahu Bismillah arqib Dengan nama Allah aku merukyah kamu dari segala sesuatu yang menyakiti kamu, dari segala dari segala jiwa-jiwa buruk atau mata-mata yang hasud, Allah menyembuhkan kamu dengan nama Allah aku merukyah kamu. Boleh ya. Jadi rukyah itu boleh. Kemudian juga di dalam hadis sahih Rasulullah terasa mengatakan la ba'sa bir ruqa lam yakun syirkan. Tidak mengapa rukyah selama tidak ada unsur syirik. Tidak ada unsur syirik. Kemudian beliau juga mengatakan la rukyah illa min ainin haq au huma. Tidak ada rukyah yang lebih mujarab kecuali rukyah dari orang yang terkena mata atau kena sengatan kala jengking. Itu rukyah paling mujarab ya. Kalau orang kena mata atau orang itu kena sengatan kala jengking. Jadi inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah tentang tamimah jimat dan tentang rukyah. Jelas atau tidak? Mudah-mudahan jelas ya. Kalau rumus-rumus tadi kita kita ingat ingat enggak? Masalah rumus tiga rumus masalah sebab apa saya tadi rumusnya itu? Tiga rumus masalah sebab. Yang pertama apa? Tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali yang benar-benar diakui oleh syariat sebagai sebab atau terbukti dan tidak melanggar syariat. Yang kedua, hati tetap bergantung kepada Allah walaupun kita melakukan sebab yang syar'i itu. Kemudian yang ketiga, Ya, sehebat apapun sebab itu tetap bergantung kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai jimat-jimat tadi itu kan dilarang. Termasuk juga dari Al-Qur'an dilarang dengan empat alasan. Alasan yang pertama apa tadi? Larangannya umum, tidak ada perkecualian. tak ada Quran boleh, tidak boleh, tidak ada. Umum larangannya, sifatnya umum. Yang kedua, nanti akan meremehkan Al-Quran, bawa kamar mandi dan yang lainnya, buang hajat. Yang ketiga, menutup pintu ke arah kesirikan, tutup rapat-rapat. Karena kalau diberi pintu dan beri jalan, tambah parah nanti. Kemudian yang keempat, kenapa? Rasulullah melakukan rukyah, rukyah, si rukyah dan yang lainnya, tapi tidak ada riwayat beliau memakai jimat, membolehkan jimat tidak ada. Bahkan merupiah orang itu adalah perbuatan baik. Berbuat baik, kita menolong orang, bantu orang. Kemudian rupiah dibolehkan dengan tiga syarat. Syarat yang pertama dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua bahasa Arab atau bahasa lain yang jelas maknanya. Benar-benar enggak ada unsur penyimpangan, kesirikan, penyelewengan. Kemudian yang ketiga tetap bergantung bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan rupiah itu. Ini adalah faedah-faedah sangat penting dalam bab ini supaya kita selamat dari kesyirikan qaliliha wa kathiriha wa kathiriha wa saghiriha wa kathiriha wa khafiha wa sirriha wa alaniyatiha. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada kami menyekutukanmu dalam keadaan kami tahu dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah kalau kami menyekutukanmu dalam keadaan kami tidak tahu Allahumma jannibna asyirka qalilaha wa katsiraha saghiraha wa kabiraha sirraha wa alaniyataha ya Allah bebaskan kami dari kesyirikan baik yang sedikit ataupun yang banyak, yang besar ataupun yang kecil, yang tersembunyi ataupun yang tampak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah kami mohon kepadamu agar engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah. Penutup umur yang baik. Dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa an-nar Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.